الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat kepada kita Nikmat yang sangat banyak sekali Baik nikmat yang zahirah maupun yang batinah dan di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat. Kita dijumpakan dengan bulan Ramadan. Bulan yang mulia. Bulan yang penuh dengan berkah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kita disampaikan kepada bulan Ramadan dan diberikan taufik untuk menjalankan ibadah di dalamnya berupa siam dan juga qiyam. Maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan utama bulan Ramadan adalah ketika seorang hamba disyariatkan dan diwajibkan untuk berpuasa di sana ada banyak sekali tujuan yang mulia dan juga hikmah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah supaya hamba lebih mengukuhkan lagi ketakwaannya kepada Allah. Itulah tujuan terbesar dari disyariatkannya puasa Ramadan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun menambah ketakwaan seorang hamba dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan apabila seorang hamba di dalam puasa Ramadan dia mengikutkan dalam puasa tersebut sebab-sebab dari ketakwaan yang lain, maka ini adalah nikmat yang double. Jadi puasa Ramadan adalah termasuk salah satu sebab menambah ketakwaan seorang hamba. Dan apabila seorang hamba tadi menambah satu sebab ketakwaan tadi dengan sebab yang lain, maka itu termasuk nikmat di atas nikmat di mana termasuk sebab ketakwaan yang bisa menambah ketakwaan adalah talabul ilm, adalah belajar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dalam surat Al-Baqarah. Perhatikan, kadzalika yubayyinullahu, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia la'allahum yattaqun supaya manusia itu bertakwa karena sebab takwa yang paling besar seseorang bisa bertakwa kepada Allah adalah dengan belajar kadzalika yubayyin bayan dan juga tibyan dan keberadaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bayinan sebagai hal-hal yang jelas. Ini termasuk sebab ketakwaan yang paling besar. Sebab ketakwaan yang paling utama adalah jelasnya ayat-ayat Allah. Jelasnya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mahfum? Jadi apabila seorang hamba diberikan taufik di sela-sela puasa Ramadan dia bisa menambah ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memperjelas pemahaman tentang ayat-ayat Allah, maka ini adalah nikmat ditambah kepada nikmat yang lain. Paham di sini? Jadi puasa adalah sebab ketakwaan. Kemudian ditambah dengan sebab yang lain yaitu berupa apa? Belajar. Belajar adalah sebab ketakwaan. Apa dalilnya? Tadi, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Belajar adalah sebab utama seseorang bisa bertakwa. Seseorang nggak mungkin bisa bertakwa kalau dia nggak belajar. Seseorang nggak mungkin bisa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar kalau dia tidak paham tentang apa itu takwa, apa yang harus ditakwai. Maka sebab pertama kali untuk takwa adalah belajar. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Karena itulah bahwasanya belajar itu adalah sebab takwa. Oleh sebab itu para ulama tidak mau membalik. Sebagaimana dalam ayat di ayat yang terpanjang dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Di bagian paling akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah" dan bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Sebagian ulama di sini mengambil dalil bahwasanya takwa itu termasuk sebab bisa menambah ilmu. Disebutkan oleh ulama yang lain ini nggak bisa. Kenapa? Karena justru sebaliknya ilmu adalah sebabnya takwa. Paham? Kalau dalam ayat itu wattaqullah wa yu'allimukumullah Bertakwalah kalian kepada Allah dan kalian akan ditambah ilmu oleh Allah. Ini sebagian ulama berselisih mengenai makna ayat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya takwa itu juga sebab ilmu dan ilmu itu juga sebab takwa. Mengenai ayat ini tidak kita bahas di sini karena pembahasannya panjang. Yang jelas dua-duanya bisa takwa itu juga bisa sebab ilmu dan ilmu juga sebabnya takwa. Yang jelas yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwasanya. Salah satu sebab agar seseorang bisa menambah ketakwaannya kepada Allah adalah dia itu menambah maklumatnya, menambah pengetahuannya, menambah kejelasannya terhadap pemahaman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan di dalam sebagaimana dalam majmu fatwa beliau bahwasanya ayat dalam surat Al-Ankabut bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm ini dari dulu kita tahunya cuma dalil sebagai ngafal Al-Quran. Bal huwa ayatum bayinatun fi suduril ladhina utul ilm. Bahkan dia ada ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang yang diberi ilmu. Ini dulu, sejak dulu kita dengar dari para masyarakat kita sebagai dalil akan keutamaan menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu berada di dalam dada-dada para ulama. Tapi ketika Anda mendapatkan penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya di situ ada satu hal yang sering terlupakan. Bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal huwa ayatun bayinat. Harus ada bayinat. Karena itu keberadaan Al-Qur'an terhafal di dalam dada seorang hamba bukan hanya terhafal lafaznya. Bukan hanya terhafal bacaannya, tapi juga harus dia itu sebagai bayinat. Keberadaannya sebagai bayinat keberadaannya sebagai penjelas di dalam dada-dada orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran bukan hanya dihafal. Al-Quran bukan hanya dibaca. Al-Quran bukan hanya disimpan di dalam dada. Tapi Al-Quran juga selain dia disimpan maknanya, disimpan lafadznya di dalam dada, ia juga harus difahami. Harus direnungi, harus dimengerti makna-maknanya sekaligus harus tersimpan di dalam dada-dada orang yang beriman. Karena di sini pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, mereka itu bukan hanya menghafal Al-Qur'an, tapi juga mereka menghafal serta menyimpan makna dan kandungan Al-Qur'an sebagai bayinat. Maka barang siapa yang hanya menghafal Al-Qur'an dan tidak memahami maknanya, berarti dia cuma sekedar hafal, bal huwa ayatun fi suduril ladina utul ilm, enggak ada bayinatnya. Tapi kalau orang itu hafal Al-Quran, paham tentang Al-Quran dan juga dia paham tentang mana-mananya, itulah baru memenuhi kriteria balhua, ayatun, ayatin sekaligus bayinatun. fi suduril utul ilm. Karena itu bayan dan juga bayinat, kejelasan ayat-ayat Allah, kejelasan ilmu agama, ini akan menjadikan seseorang bertakwa, menambah bertakwa, menambah ketakwaan. Berangkat dari mukaddimah ini ya ikhwan, kita pakai sebagai pendahuluan di dalam kita memulai majelis Ramadan kita ini bahwasanya kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kita bisa puasa Ramadan dan juga kita bisa belajar sehingga kita bisa mengumpulkan beberapa sebab ketakwaan dan semoga dengan itu ketakwaan kita benar-benar bertambah karena secara rumus semakin kuat sebab semakin banyak sebab yang ditempuh maka akan semakin diharapkan hasilnya Semakin banyak sebab, maka akan semakin diharapkan hasilnya. Itu kaidah dalam sebab. Paham? Karena sebab itu ada banyak. Sebab sehat itu apa? Macam-macam. Semakin banyak sebab yang kamu tempuh, maka semakin diharapkan pula hasil yang kamu dapat. Semakin sedikit sebab yang ditempuh, maka semakin sedikit pula harapan untuk mendapatkan ha? hasil. Maka demi membantu tujuan utama dari disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu untuk menambah ketakwaan seorang hamba, maka kita bantu dengan menempuh sebab-sebab yang lain berubah talabul ilm. Paham di sini? Bisa mengikuti alur yang ingin saya sebutkan. Jadi kita juga puasa dan juga kita belajar supaya tujuan utama dari puasa kita lebih terpenuhi lagi yaitu menambah ketakwaan seorang hamba yaitu dengan cara belajar. Karena belajar tadi adalah sebab utama untuk bertakwa. Kadzalika yubayyinu Allahu ayati linnas la'allahum yattaqun. Tanpa adanya bayan, tanpa adanya kejelasan, tanpa adanya hidayatul bayan dari Allah Subhanahu wa taala, maka nggak akan ada hidayatul taufik. Tidak ada tidak tidak akan ada ketakwaan dari seorang hamba. Takwa yang didasari kebodohan ini nggak bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna huwa Takwanya seorang hamba yang tidak bisa didasari dengan ilmu, akan rawan terjatuh ke dalam ketakwaan yang muhdaf, ketakwaan yang muhdaf karena tidak didasari dengan ilmu dan rawan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahbaniyatan maka ma katabna 'alaihim illa bitigha'a ridwanillah fama rauha haqqa Berangkat dari situ ya maka di setiap sore pada bulan Ramadan ini kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon taufik untuk diberikan istiqomah di dalam menuntut ilmu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala memahami ayat Al-Qur'an beserta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka insyaallah akan kita baca sebagaimana yang kita janjikan adalah hadis taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini adalah hadis yang sangat panjang bahkan mungkin termasuk beberapa hadis yang paling panjang. Dan mengenai nusrah bisa didapatkan dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Ada yang punya Riyadus Salihin juga ada di Riyadus Solihin. Jadi terserah mau pakai Bukhari atau mau pakai Muslim atau mau pakai apa yang lima Nawawi datangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin semuanya bisa. Karena yang insya Allah akan kita baca hanya matannya. Karena syarahnya insya Allah akan kita ringkas dari penjelasan para ulama. Dan yang kitab yang saya pegang ini sebagaimana yang pegang juga ada riwayatnya lima muslim yang di syarah oleh Al-Syeikh Al-Allamah Ali bin Adam bin Musa Al-Jubi Muhammad bin Ali bin Adam seorang alim yang terlihat dari syarahnya beliau adalah seorang alim yang sangat luas ilmunya rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah karena ada beberapa pertimbangan mau pakai Fathul Bari atau pakai syarah ini maka nggak apa-apa mana yang bisa, mana yang dibawa dan mana yang dimiliki oleh kawan kita baca. Adapun di sini maka disebut dengan nama Al-Bahru Al-Muhitu As-Sajjaj dari namanya saja sudah sangar sekali. al Bahru Al Muhit Samudra As-Sajjaj yang melimpah ruah Hajjaj yang sangat meluap-luap sebagaimana isinya berisikan ilmu yang sangat luas baik dari sisi bahasa, dari sisi hadithiyah, dari sisi syarah semuanya sangat mencukupi. Fi syarhi sahih Imam Muslim ibn Al-Hajjaj ini ikhwan dan ini adalah hadis tentang hadis taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua orang kawannya lagi alias tiga orang yang mereka itu diakhirkan untuk dimaafkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam akhir surat At-Taubah wa ala salatil ladina khulifu khulifu di situ maknanya adalah diakhirkan untuk dimaafkan diakhirkan untuk di putuskan perkaranya. Bukan kok khulifu di situ maknanya adalah bolos dari perang bukan. Walaupun mereka sebabnya adalah karena tidak ikut perang Tabuk. Tapi khulifu di situ maknanya adalah diakhirkan, ditunda sampai 50 hari, dihajar dan didiamkan oleh seluruh kaum muslimin sebagai bentuk memberikan pelajaran dan juga mendidik seseorang dan semua itu terbukti menghasilkan hasil yang sangat manis sebagaimana yang insya Allah akan kita ikuti bersama kita cermati bersama dalam kisah ini jadi kajian kita ini temanya adalah 20 hari belajar di dalam kisah 50 hari hajar itu judulnya 20 hari belajar kita mengenai kisah 50 hari hajar atau dibalik belajar 20 hari dalam kisah hajar 50 hari. Karena kisah hajarnya ini 50 hari, sedangkan insya Allah waktu yang akan kita tempuh dalam bulan Ramadan ini sekitar 20 harian lebih. Insya Allah Ta'ala. dimana kisah ini adalah kisah yang sangat inspiratif, kisah yang sangat bagus, Bahkan ini bisa dikatakan sebagai kisah yang terbaik di dalam pelajaran kejujuran. Kisahnya Ka'ab bin Malik ini adalah termasuk kisah yang terbaik tentang kejujuran. Sebagaimana yang dikatakan Ka'ab sendiri, beliau belum pernah menemui ada kisah, ada cerita yang sangat haru, ada kisah yang sangat kompleks di dalam atau tentang kejujuran dari kisahnya beliau. Dan kisah ini Ikhwan sangat memukau dan juga sangat dalam maknanya karena ini diutarakan oleh seorang Ka'ab bin Malik. Beliau adalah seorang pujangga. Beliau adalah seorang syair. Sekaligus beliau adalah seorang kesatria. Mujahid Bismillah Jadi bahasanya, sastra bahasa yang dibawakan oleh Ka'ab bin Malik. Aroma bahasa leksikologi dan juga kandungan bahasa yang dibawa dalam kisah ini sangat-sangat menyentuh. Karena itu tidak heran kisah ini ketika tiap kali dibaca, berapapun kali dibaca, pasti akan meneteskan air mata. Saya sendiri mendengar seorang yang membaca kisah ini di depannya Syekh bin Baz dalam majlis beliau yang baca pun nangis, sama nangis. Karena sangat mengharukannya kisah ini Terlebih dia disajikan dengan bahasanya Ka'ab bin Malik sebagai seorang syair, sebagai seorang pujangga, tentu bahasanya akan mengandung sastra yang amat tinggi. Jadi semoga dengan belajar kisah ini kita bisa memetik dan juga mengambil beberapa pelajaran berharga. Yang terbesar adalah tentang kejujuran. Demikian juga tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi masa-masa sulit, karena kehidupan ini nggak akan selamanya enak, tidak akan selamanya lapang. Ada kalanya seseorang mengalami di dalam umurnya, di dalam kehidupannya masa-masa yang sulit, di mana bumi terasa sempit, bahkan dirinya sendiri terasa sempit. Pernah sampai merasakan seperti itu dalam hidup ini? Kita memandang bumi yang amat luas ini terasa amat sempit, terasa amat membelenggu, maka bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin ketika kita menghadapi masa-masa seperti ini? Maka mari kita simak baik-baik dalam kisah taubatnya Ka'ab bin Malik dan juga dua orang temannya radhiyallahu taala anhum ajmain tiga orang yang jujur dari sekitar 80 sekian para pendusta. Jadi ceritanya kisah perang Tabuk ini ada ada sekitar 80 lebih orang tidak ikut dalam perang Tabuk. Itu lain yang makzur. Yang 80 ini sekian adalah sisanya adalah para munafikun. Jadi mereka datang kepada Rasulullah dan meminta uzur kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW terima dan maafkan mereka. Kecuali tiga orang ini. Karena tiga orang ini jujur. Mengaku bahwasanya mereka tidak ikut perang Tabuk karena tidak memiliki udur sama sekali, maka Rasulullah SAW pun menghukum mereka dan mendidik mereka. Juga nanti insya Allah akan kita dapati bagaimana pengaruh hukuman kepada seorang mukmin itu seharusnya bagaimana hukuman itu menjadikannya, bagaimana hukuman itu mendidik seorang mukmin, seorang mukmin yang dihukum, seorang mukmin yang diberikan hukuman dan dihantam terus dengan ujian dan badai penderitaan, seharusnya dia semakin menjadi semakin kuat, semakin teguh, semakin tegar, bukan semakin hancur. Maka kisah ini sangat inspiratif sekali. Bagaimana seseorang menghadapi ujian yang bertubi-tubi, menghadapi hukuman, dan juga sikap jafa dari seorang dari orang-orang yang menyayanginya. Kaum muslimin melakukan hajar ini tidak dengan membenci, dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana nanti akan kita lihat kisahnya Rasulullah ketika sholat. Ketika Ka'ab bin Malik sholat. Curi-curi pandang pada Rasulullah. Rasulullah juga curi pandang pada Ka'ab bin Malik. Karena sayang. Karena sayang. Ya Rasulullah juga peduli dengan Ka'ab. Dilihat. Nanti pas Ka'ab lihat, Rasulullah nggak lihat. Nanti pas Ka'ab nggak lihat, dilihat sama Rasulullah lagi. Ada curi-curi pandang dari Ka'ab bin Malik. Waktu baca kisah ini, yang baca dari muridnya Syekh bin Bas nangis. Gara-gara sangat ada kasih sayang antara Rasulullah dengan Ka'ab bin Malik. Walaupun menghukum, walaupun ini, tapi masih sayang. Ini sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan dari majelis kita di bulan Ramadan ini. Kisahnya, taubatnya Ka'ab bin Malik dan juga dua temannya. Kita baca judulnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Siapa namanya Imam Muslim? Siapa namanya Imam Muslim taala? Hah? Muslim bin Hajjaj Abu Abu Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Ya, Naisaburi Al-Kushairi Rahimahullahu taala Babu zikri hadithi taubat Ka'ab bin Malik wa sahibai. Bab penyebutan hadis taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya. <coughs> Sebagaimana antum lihat di situ, sahibaihi dua orang temannya ini katakan oleh Syekh Ali bin Adam fahuma Murara ibn Rabi dan Hilal bin Umayyah. Jadi semuanya adalah bisa disingkat menjadi huruf Makkah. Makkahu, Makkah. Mim adalah Murarah bin Rabi, Kaf adalah Ka'ab bin Malik dan Ha adalah Hilal bin Umayyah. Jadi tiga orang yang mereka diakhirkan taubatnya atau diakhirkan keputusannya bisa kita hafal namanya dengan huruf Mekkah. Mim Murarah bin Rabi, Kaf Kaab bin Malik dan Ha adalah Hilal bin Umayyah. Di sini disebutkan amma Murarah wa Murarah bin Rabi al-Ansari al-Ausi. Semuanya ada dari kalangan Ansor. Tiga orang ini semuanya adalah dari Ansor. Yaitu Abdul Madinah asli yang mereka menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah Ansor. Adapun muhajirin maka mereka adalah orang-orang Makkah yang mereka hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi tiga orang ini semuanya adalah dari kalangan Ansor, dari kalangan Ansor. Wa Murara bin Rabi al Ansori al-Ausi min Bani Amr bin Auf wa yuqalu inna aslahu min Quda'ah Halibu Bani Amr bin Auf sahabiyun masyhur syahida badran ala sahih dari tiga orang ini yang dua adalah ahlu Badr, Murarah bin Rabi dan juga Hilal bin Umayyah. Mereka berdua pernah menyaksikan perang Badar. Adapun Ka'ab bin Malik nggak ikut perang Badar. Dan perang Badar adalah termasuk awal perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perang Badar dan perang Tabuk adalah termasuk adalah akhir peperangan Rasulullah adalah perang Tabuk. Jumlah peperangan Rasulullah diperselisihkan ada yang mengatakan 19, ada yang menambahnya sampai 28. Jumlah peperangan Rasulullah. Yang pertama adalah ada Badr, ada Badr Kubro, ada Badr Sughra. Kemudian yang terakhir adalah perang Tabuk. Jadi Ka'ab bin Malik dari tiga orang ini dua orang ikut perang Badar dan gak ikut Tabuk. Satu orang tidak ikut perang Badar dan juga tidak ikut perang Tabuk yaitu Ka'ab bin Malik. Wa amma Hilal adabun Hilal fa huwa Hilal ibnu Umayyah ibnu Amir ibnu Qais ibnu Abdul A'lam ibnu Amir ibnu Ka'ab ibnu Waqif al-Ansari al-Waqifi syahida Badran wa ma ba'daha. Adapun Ka'ab bin Malik di sini sistemnya ditulis teksnya nasnya dulu matanya dulu semuanya baru disebutkan syarahnya lagi diulang harusnya kalau enak itu kayak Fathul Majid itu loh matanya di atas, secukup, secukupnya yang mau disarah, sarahnya di bawahnya. Itu enak. Biar sekali, sekaligus kita tahu matanya, sekaligus lihat sarahnya. Kalau ini langsungan semuanya disebutkan matanya, baru nanti dipenggal perkata perkata disarah. Adapun Ka'ab bin Malik, maka dulu kunyahnya adalah di jahiliyah adalah Abu Bashir. Kunyahnya Ka'ab bin Malik di masa jahiliyah adalah Abu Bashir wa yuqalu Abu Abdurrahman. Kemudian dirubah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Abu Abdullah. Dan Ka'ab bin Malik ini termasuk para syuara, termasuk syair para tukang, para penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terlahir juga dari keluarga para pujangga. Bapaknya juga seorang syair. Pamannya juga seorang syair. Anaknya Abdurrahman juga seorang syair. Pokoknya keluarga mereka adalah keluarga para pujangga, keluarga para penyair. Beliau juga termasuk kesatria perang. Dan ini jarang terjadi. Kalau ada dua sifat seorang pujangga dan kesatria, ini berarti handal. Kenapa? Karena mayoritas dua sifat ini bertentangan. Sifat pujangga, sifat syair itu identik dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang menyentuh, sifatnya lembut, sifatnya lemes. Ini penyair. Karena itu diajak untuk berjiwa kesatria itu bertentangan dengan syairnya. Demikian juga jiwa kesatria itu terdidik dengan keras sejak kecil, terdidik dengan tegas, dengan disiplin yang kuat, kenyang dengan baku hantam. Nah, ini namanya seorang kesatria. Maka kalau ada seorang itu pujangga dan juga sekaligus kesatria, ini jarang terjadi. Ini termasuk keistimewaan. Dan ini terkumpul pada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik juga seorang pujangga yang jago dalam bermain kata, dan dia juga seorang kesatria mujahid yang pemberani di jalan Allah Subhanahu wa taala terbukti beliau nggak pernah absen dari perang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dua ini saja. Perang Badar dan itu semuanya nggak di nggak tercela. Karena sebagaimana nanti akan datang perang Badar itu nggak sengaja. Nggak ada janjian perang. Maka dua sifat ini terkumpul pada Ka'ab bin Malik, maka beliau adalah seorang yang istimewa, pujangga sekaligus kesatria. Dan beliau juga seorang yang banyak meriwayatkan hadis, ada sekitar 80 lebih hadisnya Ka'ab bin Malik dari Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Dan beliau juga terbukti pemberani karena dalam perang Uhud beliau juga terluka sampai belasan luka dalam dirinya. Ketika perang Uhud di mana kaum muslimin kewalahan dalam menghadapi kufar, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Terluka sampai beberapa beberapa belas luka. Dan besoknya disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat ke perang Hamraul Asad. Beliau juga berangkat Bani Salamah. Bani Salama juga tetap berangkat. Jadi masih terluka, masih dalam keadaan belum pulih. Ketika ada panggilan perang, berangkat lagi. Inilah keistimewaannya para sahabat ya kawan. Inilah keistimewaannya para sahabat. Yang jelas, maka banyak Ka'ab memalik, sangatlah banyak sekali. Dan beliau juga termasuk orang yang pertama kali mengetahui Rasulullah masih hidup ketika perang Uhud. Karena perang Uhud diisukan Rasulullah mati sehingga kaum muslimin keteteran, keteteran. Karena ada isu bahwasanya Rasulullah terbunuh. Maka di antara orang yang pertama kali melihat bahwasanya Rasulullah masih hidup adalah Ka'ab sehingga Ka'ab menyeru, "Wahai kaum muslimin, ini Rasulullah masih hidup, jangan gentar." Gitu. Jadi Ka'ab bin Malik termasuk orang yang menyeru dan memborong kepada kaum muslimin bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan beliau Ka'ab bin Malik adalah putra tunggal dari Malik. Karena itu ini juga menambah keistimewaannya. Kenapa? Karena biasanya putra tunggal itu dieman sama bapaknya, nggak boleh ikut perang. Tapi tidak berlaku pada Ka'ab bin Malik. Beliau adalah anak tunggal, putra tunggal, tapi beliau tidak pernah absen dari seluruh peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali cuma dua perang ini saja. Kalau zaman sekarang punya cuma anak semata wayang, suruh pergi ke Yaman, nanti mati di sana, aduh. Nanti gimana bapak, ibunya? Tapi para sahabat dahulu nggak seperti itu. Mati fi sabillillah adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi mereka. Dan beliau Ka'ab bin Malik juga memiliki diwan, memiliki kumpulan puisi-puisi, memiliki kumpulan syair-syair, yaitu diwan Ka'ab bin Malik. Para siapa yang ingin mengetahui puisi-puisinya Ka'ab bin Malik, di sana ada diwan Ka'ab bin Malik. Dan ini beberapa biografi ini saya dapatkan dari buku tersebut dari diwan Ka'ab bin Malik. Menukilkan dari beberapa para ulama syirah seperti Ibn Hisham juga yang lainnya. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amr halaman 6. Qala haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarh maula Bani Umayyah. Qala akhbarani Ibnu Wahab. Semua itu ada terjemahnya, biografinya itu ada dalam halaman sebagaimana kebiasaannya Syekh Ali Adam. Semuanya ada biografinya. Akhbarani Ibnu Wahab, qala akhbarani Yunus An Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab adalah al-Imam Az-Zuhri. Beliau adalah terminal nah. hadis. Banyak bermuara dari situ. Di sini terminalnya adalah Ibnu Syihab. Dan harus tahu dalam sebuah sanad itu ada nanti namanya itu disebut sebagai apa? Poros Madarul As-Sanad. Semua sanad bertitik temu di situ. Itu namanya terminalnya sanad. Terminalnya para rawi. Di setiap hadis nanti ada supaya nggak bingung nanti dalam membahas satu turukul hadis harus tahu madar atau poros atau terminalnya. Di sini porosnya adalah Ibnu Syihab azuri Dalam ilmu mustalah, poros memiliki hukum-hukum yang lain dari hukum-hukum yang lain. Memiliki hukum yang berbeda. عن ابن شهاب أنه قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perang-perang Tabuk. Summa di sini saya belum mendapatkan wajah. Kenapa langsung tiba-tiba disebut dengan summa di sini dalam beberapa nuskhoh? Karena masih belum mendapatkan karena tadi juga agak buru-buru wajah kenapa di sini langsung summa wasa Rasulullah dan ini hukumnya mursal karena Zuhri tidak bertemu dengan Rasulullah maka ini termasuk mukmin mursalat Zuhri kalau ada orang yang nggak ketemu Rasulullah kemudian cerita tentang Rasulullah ini namanya mursal dari kalangan tabiin namanya mursal kemudian nanti yang musnatnya ini tadi nanti Summa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusulkan Tabuk. Kemudian Rasulullah perang yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang terjadi di akhir peperangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tahun 9 Hijriah di bulan Rojab. Bulan sebelum Syaban adalah Rojab. Perang Tabuk terjadi di bulan 9 eh di tahun ke-9 pada bulan Rajab. Dan Tabuk ini adalah tempat yang sangat jauh sekali di bagian utara agak ke agak ke barat. Apa namanya berarti? Utara utara agak barat itu apa namanya? Apa namanya? Oh, lali pelajaran IPA. Apa Pak Mas namanya utara agak ke barat itu apa namanya? Barat. Barat Daya. Ya. Kalau sana apa? Timur? Timur laut. Kalau sana timur laut. Kalau sana apa? Wis kan ingat. Apa namanya sana? Ah, Tenggara ya. Kalau sana? Barat? Barat daya. Ya. Anak nggak ada yang paham. Tahunya cuma selatan, utara, barat sama timur. Kalau ke sana ada namanya, ke sana ada namanya gitu loh. Tabuk sekitar 700 kilo, 685 kilo dari Mekah, dari Madinah. Jadi Tabuk itu jauh sekali. Makanya nanti sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu perang Tabuk akan pergi ke Tabuk karena sangat jauh. Jaraknya 685 kilo. Ditempuh pakai unta tempuh pakai kuda, pakai perjalanan, maka berhari-hari. Kalau Mekah ke Madinah 405, Mekah ke Madinah 405 kilo. Kalau Tabuk ke Madinah 685 km. Dan perang Tabuk salah satu penyebabnya disebutkan adalah karena Rasulullah mendengar bahwasannya Bizantium juga Ghassaniya mereka akan menyerang kaum muslimin maka Rasulullah SAW pun menyiapkan sekitar 30 ribu pasukan untuk menghadapi mereka dan ini termasuk peperangan yang sulit karena satu onta sampai dinaiki 10 orang sampai belasan orang karena minimnya perbekalannya kaum muslimin kemiskinan yang melanda kaum muslimin sedikitnya perbekalan tapi mereka dibantu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai sana sampai Tabuk ternyata tidak jadi perang karena tidak ada musuhnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada orang-orang sana untuk membayar fit untuk membayar jizyah saja. Jadi nggak jadi perang, nggak ada peperangan. Perang Tabuk ini nggak ada peperangan. Sampai sampai tempat, sampai sampai tempat yang dituju tidak ada peperangan. Karena itu disebut juga sebagaimana disebutkan oleh Syekh Adam di sini salah satu penamaan Tabuk adalah dari itu tapi itu dibantah bisa bisa Al-Fayyumi menyebutkan Tabuk itu disebut sebagai Tabuk karena dari kata-kata bakat atau baka ya buku artinya rihat unta dikatakan bakat atin bakatin nako dikatakan unta yang rihat karena perang Tabuk ini nggak ada perang. Sampai sana nggak ada peperangan, jadi nyantai. Tapi ini dibantah sama Syekh Ali Adam, katanya ini nggak benar. Karena apa? Karena sebelum ada perang Tabuk pun Tabuk sudah dinamai tak Tabuk. Nah kalau memang penamaan kota Tabuk itu disebabkan perang, nggak ada peperangan sehingga disebut baka ya buku. Terus sebelum itu kenapa dinamakan Tabuk? Nah gitu loh. Penamaan Tabuk itu sudah lama sebelum ada perang itu pun dikatakan tabuk. Itu. Waswata tabuk. Rasulullah ingin perang. Summa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabuk. Tadi apa? Tabuk adalah peperangan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yuridur Rum. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kaum Romawi karena lawannya ini adalah dari bangsa Romawi. Rum, mananya adalah Romawi ya, dari orang-orang di kalangan kalangan Romawi. Ada lagi Persi, Persia, Romawi dan Persia, Al-Faris war Rum. Wa al-Arab, demikian juga orang-orang Nasoro dari kalangan orang Arab yang mereka itu masih tidak apa namanya mereka masih memeluk agama peninggalannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam walaupun sudah sudah dirubah oleh mereka dan juga mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun sudah nggak beriman dengan Nabi Isa. Barang siapa yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak beriman dengan seluruh Nabi. Barang siapa yang kubur dengan satu Nabi, maka dia kubur dengan seluruh para ambia. wanasoro Arab di Syam. Itu Nasara Arab di negeri Syam. Ini ya ikhwan. Jadi mungkin hari ini sampai di sini dulu. Karena tadi sudah kita isi dengan mukadimah dan ada beberapa tambi masalah di bulan Ramadan. Anak-anak kalau malam juga tetap peraturan tetap berlaku, nggak boleh keluar. Kalau mau keluar pakai izin, ya. Kalau mau keluar harus izin. Kalau izin tetap diizinkan. Insya Allah diizinkan. Jadi buat apa melanggar? Gak ada alasan untuk melanggar. Uang izin saja diizinkan. Kalau mau keluar tetap izin keluar malam. Demikian ketika, ketika terawih juga anak-anak hendaknya dikondisikan sama bapak-bapaknya masing-masing. Karena kalau terawih itu kalau rame itu repot, imamnya juga kesulitan. Yang nyimak kita di belakang yang nyimak imam itu juga kesulitan. Kalau ada rame bicara sedikit saja sudah bisa mengganggu konsentrasi. Maka anak-anak hendaknya dikondisikan oleh bapaknya masing-masing ketika terawih. Naam. Naam diperbukakan apa? Itu kata sama maksud. Terserah apa tuh kalau mau berbuka makannya setelah maghrib kata hmm, yang di masjid kata Ustaz Masud setelah setelah sholat kalau sebelum sholat takjil dulu makan makan snack dulu nggak apa apa terserah hmm, manut saja ada tapi nasi oh kalau ada <laughs> Ternyata kalau ada ya ikhwannya, ya, alhamdulillah. nah, apalagi Tambah apa lagi yang perlu di Ramadan ini? Pelajaran mengenai pelajaran maka ditekankan pada subuh sama pada duhur. Pada subuh sama pada duhur ini waktunya baca Al-Quran. Kalau bisa masih murojaah. Pada subuh itu dipakai murojaah. Kalau ada yang mau setor, ke saya tafadol atau ke Amin Musab tafadol. Kalau pada duhur dipakai untuk baca hataman dari juz awal, dihatamkan sebanyak-banyaknya ya. Nanti satu bulan Ramadan hatam berapa kali, minta pahalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tamir kepada kawannya ya. Jadi pada duhur anak-anak semuanya wajib di masjid. Pada subuh wajib di masjid, gak ada boleh tidur. Kalau tidur nanti tak datangi, tak bangunkan. Gak tahu pakai apa bangunkannya kalau pada duhur juga nggak boleh pulang, harus ngaji. Itu waktu itu aja, pada subuh sama pada duhur. Selainnya nanti biar diatur sama ustaz-ustaz yang lain.